بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اقرارا به وتوحيدا واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما مزيدا وبعد Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhuwah Kota Bandung Para pendengar Radio Roja Bandung Radio Al-Bayan Cianjur Riyadul Jannah Tasikmalaya RIS Kebumen Suara Kalbu di Papua Para pendengar melalui streaming Radio Raja Bandung dimanapun Anda berada Pemirsa melalui Youtube dan Facebook Radio Raja Bandung Dimana saja Anda berada Alhamdulillah Sore ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian tentang amalan hati Kira-kira sebulan yang lalu ya kita sudah membahas bab tentang tawakal, tapi belum selesai. Kita akan lanjutkan bahwa tawakal Allah wajibkan untuk seluruh manusia, baik yang umum ataupun yang khusus. Yang umum maksudnya orang awam. Yang khusus adalah para solehinnya, orang-orang, para ulama, termasuk para nabi. Mereka diperintahkan untuk tawakal, baik dalam urusan dunia, termasuk dalam urusan akhirat, dalam urusan agama. Tapi ada sebagian orang yang berpandangan bahwa tawakal hanya khusus untuk orang umum saja tapi tidak berlaku untuk orang khusus hanya untuk orang umum orang khusus tidak karena apa? karena mereka menyangka tawakal itu hanya dalam urusan dunia semata-mata Sedangkan orang khusus para solihinnya, para ulamanya termasuk para nabi tidak membutuhkan dunia ini. Tawakalkan menyerahkan seluruh urusan kepada Allah. Kita bekerja, mencari nafkah, mencari dunia semaksimal yang kita bisa, lalu hasilnya serahkan kepada Allah. Itu namanya tawakal. Tapi sebagian orang kalangan sufiyah menyangka itu hanya dalam urusan dunia. Inilah yang dibantah oleh siapa? Oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata bahwa والذي ظن أن التوكل من مقام الآمة ظن أن التوكل لا يطلب به إلا حظوظ الدنيا وهو غلط بل التوكل في الأمور الدينية أعظم Orang-orang itu menyangka bahwa tawakal tidak dilakukan kecuali untuk memperoleh keuntungan dunia. Ini keliru, ini salah. Bahkan tawakal harus dilakukan juga untuk urusan agama dan ini yang lebih agung karena na'budu wa karena stain itu tawakal dalam urusan agama. karena na'budu hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah wa karena stain dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan dalam melakukan ibadah tadi. Apa orang bisa ibadah tanpa pertolongan dari Allah? Tidak, tanpa hidayah dari Allah, tidak. Makanya kita diperintahkan untuk berdoa minta bantuan kepada Allah dalam melakukan ibadah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam kepada Muad bin Jabal, "Ya Muad, inni uhibbuka fala tada'anna fi kulli fi duburi kulli sholah antakula Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Hai Muadz. Aku mencintai engkau karena Allah. Maka jangan engkau tinggalkan seusai sholat untuk berdoa. Allahumma a'inni ala zikrika. Ya Allah, bantu aku, tolong aku dalam berzikir kepadamu. Wa syukrika dalam bersyukur kepadamu wa husni ibadatika dan dalam melakukan sebaik-baik ibadah kepadamu. Itu minta pertolongan, bantuan, menyerahkan urusan ibadah juga kepada Allah Azza wa Meminta bantuan, itu tawakal dalam urusan agama. Maka tawakal dalam urusan agama adalah menyerahkan urusan yang di luar kemampuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, oleh karena itulah maka tawakal menjadi kewajiban bagi semua termasuk para nabi, termasuk para solihin, termasuk juga para ulamanya. Ini yang pertama. Kedua, ada lagi yang berpemahaman keliru. Yaitu orang yang menganggap ya karena tawakal itu menyerahkan urusan kepada Allah dan mereka 100% berbuat demikian lalu tidak berikhtiar, tidak beramal. Tawakal ajalah kepada Allah gitu. Termasuk mencari rizki, termasuk berdoa, mereka tidak. Tawakal kepada Allah tapi tidak ada usaha, ini pun keliru. Termasuk tidak berdoa. Mereka berkata doa itu la hajata ilaih. Tidak perlu berdoa. Karena apa? Li'annal matluba in kana muqaddaran fala hajata ilaihi. Wa illam yakun muqaddaron lam yanfa'in du'a. Karena kalau sesuatu yang kita minta dalam doa itu sudah ditakdirkan oleh Allah, maka tidak perlu harus berdoa. Tanpa berdoa juga pasti akan diperolehkan gitu ya. Kalau Allah sudah mentakdirkan akan memberi rizki di hari itu kepada kita berdoa atau tidak Rezeki itu pasti datang kan gitu ya. Tapi kalau sesuatu itu belum ditakdirkan Walaupun berdoa tidak akan kita peroleh Maka tidak ada lagi manfaatnya doa Ada yang seperti itu Ini juga keliru Itu ekstrim kanan ini ekstrim kiri Atau terbalik itu ekstrim kiri ekstrim kanan Pokoknya mau ekstrim itu mau kanan mau kiri itu jelek itu senada dengan orang yang berkata at-tawakkul wad du'a la yajud la yajlubu bihi manfa'ah wa la yadfa'u bihi madarrah innama huwa ibadah mahallah. Tawakal dan doa tidak meraih manfaat, tidak juga bisa menolak madarat. Kata mereka, Terus kenapa mereka tawakal dan doa itu sekedar ibadah? Kenapa kamu berdoa kalau memang doa itu tidak ada manfaat? Saya mah berdoa tidak ibadah we eh, nggak ng ngalap pahala. Ngalap teh mencari pahala. Kenapa kamu berdoa? Saya mah mencari pahala aja. Doa ini tidak akan merubah takdir. Kalau takdir itu sudah ditetapkan mau berdoa mau tidak pasti akan kita dapat. Kalau itu tidak ditakdirkan mau berdoa mau tidak tetap tidak akan dapat. Dan dan kita berdoa hanya karena melakukan perintah Allah Azza wa Jalla. Benar apa tidak? Siga nu benar. Seperti benar. Kalau seperti berarti salah. Rasional apa tidak? seperti rasional. Ya enggak? Karena segala sesuatu sudah ditakdirkan termasuk rizki ya. Lalu untuk apa kita berdoa ya Allah beri saya rizki. Kalau rizki itu sudah ditakdirkan akan sampai kepada kita. Mau berdoa mau tidak doa itu uh, rizki itu akan sampai kan? Kalau tidak ditakdirkan walaupun berdoa tidak akan sampai. Tidak akan kita peroleh. Terus kenapa kita berdoa? Kita berdoa hanya karena ibadah memperoleh pahala dari Allah. Seperti yang benar. Nah, berkata Imam Ibn Qayyim, "Wahadhil aqwal batilah syar'an wa aqlan." Omongan itu batil baik secara syar'i ataupun secara akal. Makanya tadi kita katakan seperti benar padahal salah, seperti masuk akal padahal tidak masuk akal. Kenapa? Anna haula dhannu anna kaunal umur muqaddaratan yamna'u an tatawaqqaf ala asbabin muqaddaratin aidan takunu ma'al amdi. ولم يعلموا أن الله سبحانه يقدر الأمور ويقضيها بالأسباب التي جعلها معلقة بها من أفعال العباد وغير أفعالهم Orang itu menyangka bahwa kalau sebuah urusan sudah ditakdirkan maka tak perlu lagi melakukan ikhtiar yang menjadi sebab. Itu menyangka begitu. Padahal, padahal mereka tidak tahu bahwa tidaklah Allah mentakdirkan sesuatu kecuali juga mentakdirkan sebab-sebab bagi sesuatu itu. Yang Allah takdirkan tidak hanya hasil akhir tapi yang Allah takdirkan juga selain akhir, hasil akhir proses. Doa, tawakal, ikhtiar ini proses yang juga sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tetap kita diperintahkan berdoa, tetap kita diperintahkan beramal, tetap kita diperintahkan tawakal. Tawakal, doa, amal merupakan salah satu penyebab yang Allah takdirkan untuk memperoleh hasil. Ini banyak dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Contoh, surah At-Taubah 105. Allah berfirman, Wa وَقُلِ fasayarallahu a'malakum wa rasuluhu wal mu'minun." Katakan oleh Muhammad beramallah kalian Maka Allah, Rasulnya, orang-orang beriman akan melihat amal-amal kamu Ini perintah beramal Dan amal adalah ikhtiar, sebab Dalam Al-Quran surah Al-Muluk Allah menyatakan Famshu fi manakibiha wa kulu wa ilaihin nusyur. Berjalanlah kalian di atas permukaan bumi. Maksud berjalan bukan jalan-jalan ke para rugu. Ikhtiar cari rizki, fakulumir rizki, makan dari sebagian rizki yang Allah berikan kepadamu. Wa ilaihin nusyur hanya kepada dia kamu akan kembali. Perintah berjalan, perintah ikhtiar berusaha. Dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10 Allah berfirman, idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Kalau kalian selesai melakukan sholat Jumat, bertebaranlah kalian di muka bumi dan carilah sebagian dari karunia Allah. Ini perintah untuk beramal. Jadi perintah-perintah tadi untuk beramal merupakan salah satu sebab amalan salah satu sebab yang harus kita lakukan untuk memperoleh hasil dan ini bagian dari tawakal bagian dari tawakal lah beramal berikhtiar berusaha banyak ayat-ayat lain yang senada dengan itu. Adapun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang masalah ini. Dalam hadis Sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya diterima dari Imran bin Husain radhiyallahu an. Kata Imran, Qala rajulun ya Rasulullah ayu'rafu ahlul jannah min ahlin nar wahai Rasulullah apakah ahli surga dan ahli neraka telah diketahui telah ditetapkan telah ditakdirkan dijawab na'am ya hadisnya pernah dan sering kita bahas ya ketika Allah So innallaha khalaqal jannah wa khalaqalaha ahlaha faqala la ubali wa khalaqan nar wa khalaqalaha ahlaha faqala la ubali. Allah telah menciptakan surga dan menciptakan calon-calon penghuninya dan Allah berkata aku nggak peduli. Allah juga menciptakan neraka dan Allah telah menciptakan calon-calon penghuninya lalu berkata aku tidak peduli. Jadi Allah sudah tahu belum siapa penghuni surga, siapa penghuni neraka? Ya, sudah tahu. Dan Allah yang menetapkan. Nih orang ini bertanya, wahai Rasul apakah sudah diketahui mana penghuni surga, mana penghuni neraka? Dijawab, iya. Falima ya'malul amilun, lalu kenapa orang harus beramal? Kalau sudah diketahui, sudah ditakdirkan, sudah ditentukan ke surga, ke neraka, kenapa kita harus beramal? Kalau umpamanya kita, umpama, amit-amit, jabang bayi, kasabrang, kapalembang. Jangan kita lah. Kalau seseorang sudah ditakdirkan ke neraka. Untuk apa dia beramal? ibadah, amal soleh, berbuat kebaikan, sodakoh gitu ya. Kalau toh akhirnya nanti ke neraka gitu kan. Sebaliknya kalau orang sudah ditakdirkan ke surga, walaupun dosa, maksiat, kufur, syirik, nanti tetap aja ke surga kan gitu ya. Pemahaman orang ketika mendengar hadis tadi, orang ini juga bertanya, kalau begitu untuk apa, or, untuk apa orang beramal? Apa kata Nabi Alaihi saw? Kullun ya'malu lima khuliqa aw lima yusira Setiap orang akan dimudahkan. Dalam riwayat lain akan beramal sesuai dengan apa yang Allah takdirkan untuknya. Nah, kalau orang itu ahli surga, pi surgaeun Allah akan mudahkan dia selama di dunianya untuk mengamalkan amal-amal yang bisa menghantarkan dia ke surga. Di dunianya dia itu pasti akan apa? Pasti akan beribadah, beriman, beramal soleh, melakukan banyak kebaikan, menjauhi semua kemaksiatan, mati dalam keadaan demikian ke surga. Allah akan mudahkan ke sana. Kalau orang itu akan masuk ke dalam neraka, di dunianya Allah akan mudahkan untuk berdosa, bermaksiat, kufur, syirik, bid'ah dan seterusnya. Dan mati dalam keadaan demikian kemudian ke neraka. Jadi takdir Allah sebagai hasil akhir nanti ke surga atau ke neraka berbanding lurus dengan takdir yang Allah tetapkan bagi orang itu ketika di dunia. Mustahil ada orang yang di dunianya bertauhid, beriman, beribadah, beramal soleh, mati dalam keadaan demikian, lalu di akhiratnya ke neraka. Mustahil, ini Allah nggak adil kalau begitu. Ke surga, ke neraka adalah hasil akhir. Amalan yang dilakukan oleh manusia di dunia merupakan sebab. Hasil akhir dan sebab dua-duanya sudah Allah takdirkan. Sudah Allah tetapkan. Nah, termasuk ada termasuknya secara lebih rinci lagi itu kan hasil akhirnya ekstrim surga neraka dan amal di dunia. Termasuk amal di dunia. Dirinci lagi. Umpamanya seseorang ditakdirkan akan memperoleh rizki. Memperoleh rizki itu hasil akhir. Untuk mencapai hasil akhir ada proses. Prosesnya apa? Proses yang dilakukan oleh orang itu beramal. Apa amalnya? Kerja, ikhtiar, berusaha. Lalu nanti Allah mudahkan. Tapi kan ada orang yang berusaha keras, gak berhasil memperoleh rezeki. Berarti tidak ditakdirkan oleh rizki dan Allah mentakdirkan ikhtiar-ikhtiar yang gagal di tengah jalan. Kegagalannya bisa berbagai macam sebab. Kena tipu, ya, rugi, tidak laku kalau dia dagang dan seterusnya. Yang itu menjadi apa? Menjadi proses yang menyebabkan tidak sampainya rizki. Proses kenapa dia gagal? Kenapa dia tertipu? Kenapa dia rugi kalau usahanya dalam bentuk dagang? Juga merupakan hasil akhir. Eh, salah satu hasil dari proses sebelumnya. Apa proses sebelumnya? Itu yang menjadi sebab gagalnya dia, menjadi sebab ruginya dia, menjadi sebab tidak lakunya dagangan dia. Penyebabnya apa? Banyak diterangkan. Mungkin dia pelit, bakhil, sehingga Allah jegal di tengah jalan usahanya. Mungkin dia bolim kepada orang lalu orang mendoakan rugi lo, sing rugi. Nah kan gitu. Dikabul oleh Allah Azza wa Jalla. Dan banyak sebab-sebab lain. Yang kita tidak tahu sebab yang mana yang menjadi penyebab dari kegagalan ikhtiar atau usaha kita. Itu semuanya berkaitan. Seluruh proses itu berkaitan. Dan semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam salah satu hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari diterima dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Berkata Ali, "Kunna fi jinazatin fi baqi'il qurqad Fa'atana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqa'ada wa qa'adana wa qa'adna haulahu. Wa ma'aha mahsarah fanakasa faja'ala yankuthu bi mahsaratihi thumma qala ma minkum min ahadin ma min nafsin manfusatin illa kutiba makanuha minal jannah wan nar illa kutibat saqiyah am sa'idah Kata Ali, kami sedang mengurus jenazah di Baqi. Baqi itu pekuburan di Madinah. Setelah selesai datanglah Nabi saw kepada kami, lalu beliau duduk, kami pun duduk pula di sekelilingnya. Duduknya di kuburan, bukan di kuburan di pemakaman tapi tidak menduduki kuburannya. Sebab kita dilarang duduk di atas kuburan, menginjak kuburan, melangkahi kuburan dilarang. Bukan karena sian ngajung jurigan, bukan. Bukan karena itu. Kami pun duduk di sekitar beliau, di tangan beliau ada duh naonnya. Bahasa Sunda nama rokrak, tahu rokrak? Ah, anak muda, ah, ranting. Ranting kayu di dicecep-cecepkan ke tanah. Di apa? <laughs> Ditusuk-tusukan ke tanah. Sambil berkata, Tidak ada seorang pun di antara kalian. Tidak ada satu jiwa pun yang bernafas. Kecuali telah ditetapkan tempat dia di surga atau di neraka. Ini perkataan Nabi SAW. Beliau berkata, apakah pendapat pribadinya? Bukan, tapi wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa. In huwa illa wahyu yuha. Ini wahyu yang Allah berikan kepadanya. Kata beliau tidak ada satupun manusia di antara kalian, tidak ada satupun makhluk bernyawa di antara kalian kecuali telah ditetapkan tempat dia di surga atau di neraka. Terus qad kutibat syaqiyah au sa'idah juga telah ditetapkan bahagia ataukah menderita. Kita kan sudah bahas ketika bayi dikandung ibunya dalam usia 4 bulan dicatatkan 4 hal oleh malaikat atas perintah Allah rizkinya ajalnya amalnya suka dukanya bahagia atau menderita Itu sudah ditetapkan itu. Ketika masing-masing kita berada di perut ibu kita dalam usia berapa? 4, bulan. Faqala rajulun ada seseorang yang bertanya, "Ya Rasulullah, afala nattakila ala kitabina wa nada'ul amal?" Faman kana minna min ahli sa'anah fasayir fasa yasiru ila amali ahli sa'adah wa amma man kana minna min ahli syaqawah fasayasiru ila amali ahli syaqawah Orang itu berkata wahai Rasulullah afala nattakila ala kitabina Kalau begitu sudah kita bersandar saja kepada ketetapan yang telah ditetapkan untuk kita wa nadaul amal enggak perlu lagi beramal karena sudah ditetapkan di surganya atau di nerakanya. Nggak perlu beramal lagi kalau begitu. Sebab siapa di antara kita yang akan bahagia masuk surga, pasti dia akan ke surga. Siapa yang ke neraka, ya akan ke neraka. Itu kata orang itu. Apa kata Nabi SAW? I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Amma ah, coba perhatikan amma ahlus sa'adah fayuyassiruhu li amalis sa'adah wa amma ahlus syaqawah fayuyassiru li amalis syaqawah Kata Nabi tidak begitu. Beramal kalian. Berusaha kalian. Setiap orang akan dimudahkan kepada yang menjadi takdirnya. Kalau dia calon ahli surga, calon orang yang akan berbahagia, Allah akan mudahkan orang itu untuk mengamalkan amalan-amalan ahli surga. Dia akan dimudahkan untuk beribadah, beramal soleh, bertauhid, melakukan kebaikan, menjauhi semua dosa dan kemaksiatan. Adapun ahlus syakawah, orang yang pinarakaan akan dimudahkan untuk mengamalkan amalan-amalan ahli neraka. Dia akan lebih cenderung kepada dosa, maksiat, dan penyimpangan yang lainnya. Lalu Nabi SAW membacakan ayat yang terdapat dalam Al-Quran surah Al-Lail ayat 5 sampai ayat 6. Allah berfirman, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى fasanuyassiruhu lil usra. Ini kiat cara meraih hidayah Allah, cara bagaimana caranya agar kita dimudahkan untuk mengamalkan amalan-amalan ahli surga. Cara menghindari amalan-amalan ahli neraka. Kalau selama ini kita untuk untuk ibadah berat, untuk infak sedekah berat, untuk hadir ke pengajian berat, untuk bangun malam juga berat. Kecenderungannya kepada dosa-dosa dosa maksiat. Ah, coba perhatikan ayat ini. Allah berfirman, Adapun orang yang suka memberi dan bertakwa, fa wa amma fa amma man a'ta taqwa. Suka memberi, infak, sedekah. Wa saddaqa bil husna dan membenarkan al husna. Makna al-husna di sini la ilaha illallah. Itu kita kata Imam al baidawi dan itu dinukil oleh Ali Al-Hakim dalam kitab Mukhtasar Ma'arijul Qabul. Al-husna di sini tauhid, la ilaha illallah. Fasanu yassiru lil yusra Allah akan mudahkan bagi dia jalan-jalan mudah menuju surga. Maknanya Allah akan berikan hidayah kepada dia. Jadi kenapa Allah memberi hidayah kepada seseorang? Itu hidayah itu menjadi penyebab orang itu ibadah amal soleh, ibadah amal soleh penyebab masuk surga kan? Tapi turunnya hidayah juga akibat. Akibat dari apa? Siapa orang yang suka memberi, infak dan sodako? Wattaqo, dia menjaga diri dari dosa dan kemaksiatan. Wasaddaqa bil husna. Dia membenarkan al husna. Kalimat tauhid la ilaha illallah. Allah akan berikan hidayah. Untuk melakukan amalan-amalan yang memudahkan dia ke surga. Wa amman man bakhila wastaghna. Adapun orang yang bakhil dan istighna. Istighna itu merasa diri kaya, merasa diri cukup. Wa kadzdzaba bil husna dan mendustakan al husna, fasanu yasyirul usra. Allah akan tunjukkan jalan-jalan yang sulit, yang sukar ketika menuju surga. Berat mau melakukan ibadah itu. Salah satu di antara penyebab beratnya orang melakukan ibadah, amal soleh, kebaikan, ini nih, bakhil. Sombong karena kekayaan dunia yang dimilikinya. Allah akan sulitkan jalan dia untuk menuju surga. Allah akan beratkan dia untuk melakukan ibadah dan amal soleh. Jadi itu hubungan sebab akibat. Sebab-sebabnya adalah infak, sodakoh, menjaga diri, mendalami eh, kalimat tauhid. Allah akan beri hidayah. Setelah beri hidayah, dia akan beriman dan beramal soleh. Lalu kalau mati dalam keadaan demikian ke surga. Tapi sebaliknya kalau orang bakhil, sombong, durhaka, Allah akan sulitkan untuk melakukan ibadah, sebaliknya akan permudah untuk melakukan dosa dan maksiat. Hatinya itu selalu cenderung dosa, selalu cenderung kemaksiatan kepada Aktivitas yang beribadah berat, berat, berat, berat. Siapa yang memberatkan? Allah yang memberatkan. Itu sebagai hukuman atas apa? Kebahilan dia. Ini ayat yang menjelaskan hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan turunnya hidayah. Dan ayat yang lain banyak. Saya sering memberikan contoh salah satu di antara amalan yang bisa mengundang hidayah ikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam siapa yang mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Allah turunkan hidayah kepada dia Allah turunkan ampunan Allah berfirman in kuntum qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan oleh Muhammad, Muhammad, kalau kamu mencintai Allah ikuti aku, ikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan mencintai kamu dan akan menggugurkan mengampuni dosa-dosa kamu. Dosa ini penghalang dalam melakukan ibadah. Kalau dosa digugurkan, penghalangnya itu berkurang bahkan bisa hilang. Muncul semangat untuk melakukan ibadah. Al-Ahzab yang sering dibacakan oleh para khatib, para dai, para ustaz di awal ceramah atau khutbahnya, Allah berfirman, "Wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum." Katakan olehmu perkataan-perkataan yang baik, ucapan yang baik. Makna perkataan yang baik itu contohnya baca Quran, zikir, memberi nasihat, mengajarkan ilmu dan belajar ilmu, amar ma'ruf nahi munkar. Itu perkataan yang baik. Apa akibatnya? Yuslih lakum a'malakum. Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Kata Imam Ibn Kathir, ay yuwafiqkum lil a'malis solihah. Allah akan beri taufik, Allah akan beri hidayah kepada kalian untuk melakukan amal soleh. Kenapa Allah berhidayah untuk melakukan amal soleh? Karena dia berkata yang baik tadi itu. Berkata yang baik adalah proses. Turunnya hidayah Allah adalah hasil dari proses itu. Nah itu semuanya tuh. Allah jelaskan secara detail dan rinci dalam Al-Quran dan dalam banyak hadis-hadis yang sahih. Berdasarkan hal itulah maka Hadis-hadis yang menjelaskan yang senada dengan itu juga sangat-sangat-sangat banyak. Pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abu Khuzamah dari bapaknya, At-Tirmidzi menyatakan hadis ini hasan sahih. أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل فقيل يا رسول الله أرأيت رقى نسترقي نسترقيها ودواء نتداوى به وتقات نتقيها هل ترد من قدر الله شيئا coba Wahai Rasulullah bagaimana pendapatmu tentang ruqyah yang kita jampe-jampekan? Tentang obat yang kita konsumsi untuk kesembuhan. Ruqyah jampe-jampe untuk apa? Obat juga obat syar'i. Bisa sembuh nggak dengan ruqyah? Ya bisa. Dan kasus orang sembuh di ruqyah sangat-sangat banyak baik dahulu ataupun sekarang. Juga obat yang kita konsumsi untuk kesembuhan. Ada orang yang sakit lalu berobat lalu sembuh? Iya, banyak. Dan tuqat nattaqiha. Tuqat maknanya taming, Risei ketika perang. Ketika orang mau membacok di medan perang kalau zaman dahulu bukan dengan senjata api tapi dengan pedang, tombak, panah kita tangkis, peng, gitu ya. Fungsinya kan sama. Untuk melindungi keselamatan kita, obat untuk menyembuhkan kita, ruqyah untuk menyembuhkan kita, tameng untuk menyelamatkan kita dari ikhtiar musuh untuk membunuh kita. Hal tarudu min qadarillahi syai'a? Apakah semua itu bisa menolak takdir? Kalau umpamanya orang itu ditakdirkan tidak sembuh-sembuh, terus berobat, sembuh enggak? Enggak akan sembuh ya? Kalau orang itu ditakdirkan sembuh, walaupun tidak berobat, sembuh enggak? Menurut kita sembuh. Tapi ada kekurangan. Apa kekurangannya? Kekurangannya tidak otak kita, keyakinan kita tidak mengaitkan antara akibat dan sebab. Kenapa ketika perang orang mau membacok ditangkis, teng gitu ya. Kenapa kita selamat nggak mati? Karena ditangki sama perisai. Kita sakit, lalu minum obat, lalu sembuh. Kenapa kita sembuh? Karena ada proses, ada sebab yaitu minum obat. Kenapa kita sakit lalu kita dirukyah sembuh? Kenapa kita sembuh? Karena ada rukyah. Ada sebab. Apakah semua sebab itu menolak takdir? Berkata Nabi Sosam hiyamin min qadarillah. Sebab itu pun termasuk bagian dari takdir Allah. Jadi seseorang oleh Allah ditakdirkan sakit. Lalu dia ditakdirkan ikhtiar untuk sembuh dari sakitnya baik ikhtiarnya dengan doa atau ruqyah ataupun dengan cara berobat dengan cara berobat yang boleh secara syar'i lalu ditakdirkan sembuh sembuh adalah akibat sebabnya apa berobat baik berobatnya ataupun sembuhnya Dua-duanya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga doa. Tadi kan rukyah itu doa. Makanya kalau orang mau ditakdirkan akan sesat, akan memperoleh penderitaan, Allah takdirkan dia untuk memiliki pemahaman yang salah dan keliru tentang takdir. Dia mengatakan tentang termasuk tentang tawakal. Dia mengatakan kalau saya ditakdirkan sembuh tanpa berobat juga harus pasti akan sembuh makanya nggak perlu berobat akhirnya dia tidak berobat dan akhirnya dia tidak tidak sembuh sembuh Allah takdirkan dia untuk tidak sembuh dengan cara ditakdirkan untuk tidak berobat dan tidak berobatnya karena ditakdirkan dia diberikan pemahaman yang salah oleh Allah Azza wa Jalla. Semuanya itu tidak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Termasuk orang dalam hal mencari rezeki diberi pemahaman yang salah. Rizki kan sudah ditakdirkan sejak kita 4 bulan di kandungan ibu ya. Makanya dicari atau tidak tetap saja akan sampai. Walaupun kita cari sampai duk hulu petnyawa suku di jen hulu hulu di, di jen suku tisuk jedur nepikan kasore jeder banting tulang pras keringat kalau belum ditakdirkan perlu rezeki mah nggak akan dapat. Tapi kalau sudah ditakdirkan kita tidur di kamar pun rezeki akan datang sendiri. Makanya dia nggak berusaha nganggur aja kerjaannya nangkep harigu kia nangkep hari harigu teh ya. nangge gado gitu ya nangge gado teh kia ucang angge gitu ongkang kaki kamu kenapa enggak mencari rezeki kalau Allah sudah takdirkan dia akan datang sendiri akhirnya ada yang begitu ada ada kehidupan dia gimana susah rezeki enggak datang sendiri tanpa dicari akhirnya memang rezeki enggak datang-datang juga Allah takdirkan nggak datang kepada dia karena Allah mentakdirkan dia tidak berikhtiar, tidak berusaha, tidak mencari rezeki tersebut. Itu karena salah faham. Dan kesalahpahaman tentang konsep ini mungkin akibat dosa yang dia lakukan. Salah satu dosa yang nyata dia nggak mau belajar ilmu. Para tolabul ilmi fariyadatun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu wajib bagi setiap orang. Jadi ikhtiar bagian yang ditakdirkan, doa bagian yang ditakdirkan, usaha bagian yang ditakdirkan, semuanya itu ikhtiar dan itu bagian yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hal itulah maka ikhtiar di dalam kehidupan di dunia termasuk bagian yang Allah syariatkan dan tidak bertolak belakang dengan tawakal dan itu juga berlaku bagi urusan akhirat urusan agama apa saja urusan agama itu bertauhid yang lurus dan sampai tauhid kita bercampur syirik keimanan yang bersih jangan bercampur kufur ya ibadah yang sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam jangan bercampur bid'ah akhlak yang mulia jangan dicampuri dengan sesuatu yang bejat itu urusan agama perlukah tawakal dalam urusan agama iya tentu saja perlu dalam bentuk apa pertama ikhtiar Ikhtiar agar tauhid kita lurus, iman kita benar, ibadah kita sesuai dengan yang dituntunkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, akhlak kita sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ikhtiar. Dengan cara pertama belajar. Belajar tentang semua syariat tersebut. Belajar tauhid yang benar. Belajar agama yang benar. Kalau belajar ingin benar, perhatikan, pada siapa kita belajar agama ini? Al ilmu dinun. Fanduru min aina akhadtum dinakum. Ilmu ini agama. Perhatikan dari siapa kamu mengambil agama kamu. Yang jelas jangan belajar agama kepada orang yang tidak beragama. Ya. Kepada orang ateis, belajar Islam kepada orang yang ateis. Dijamin nggak benar itu. Ada gitu orang yang belajar agama Islam tapi ke orang ateis ada? Ada. Para orientalis di barat kafir nggak percaya terhadap ajaran Islam dan Quran Sunnah tapi mempelajari Al-Quran dan hadis secara mendalam ada banyak orang kafir hafal Al-Quran hafal ribuan hadis dengan sanarnya dan menyusun kitab hadis ada tapi tetap dalam kekafirannya mereka menganggap Islam hanya sebagai salah satu disiplin ilmu. Bukan untuk diyakini dan diamalkan, hanya sebagai pengetahuan. Islamuluh disebutnya. Hanya menganggap Islam sebagai salah satu di antara cabang ilmu saja. Bukan untuk diyakini dan diamalkan. Keyakinannya bertolak belakang dengan isi ilmu yang mereka kuasai pasti sentimen keyakinannya berperan di sana. Ya, pasti itu. Orang-orang Islam, pemuda-pemuda Islam belajar Islam ke orang kayak begini. Lahirlah jil. Jaringan Islam liberal. Liberal. Karena apa? Rujukannya orang kafir memang. Rujukannya orang kafir. Setelah itu menjelma menjadi jin. Dan seterusnya nanti entah berjelma menjadi apa lagi wallahu alam bisawab. Jadi jangan belajar agama <laughs> kepada orang kita beragama. Al ilmu huwa din fanzuru min aina akhadtum dinakum. Ilmu ini adalah agama. Perhatikan dari siapa kalian mengambil agama kalian. Kedua, jangan ambil agama dari orang yang hanya, hanya nih. Menganggap agama sebagai salah satu di antara cabang atau disiplin ilmu. Tidak untuk diyakini dan diamalkan. Karena apa? Karena banyak hal yang lahir sebagai ilmu baru dari pengamalan terhadap agama ini. Ketika seseorang mengamalkan agama ini banyak poin yang luar biasa agung yang ditemukan ketika mengamalkan agama. Yang tidak bisa ditemukan hanya sekedar mempelajari secara teoritis semata-mata. Ketika sholat secara teoritis begitu, begitu, begitu. Ketika diamalkan kita menemukan sesuatu di dalam sholat. Ada kekhusyuan. Ada ketenangan batin, ada ketentraman jiwa, ada ini, ada itu dan seterusnya. Yang itu tidak bisa ditemukan ketika kita mempelajari sholat secara teoritis semata-mata. Dari sini lahir masalah yang disebut dengan raqaiqah. Kita berkoik banyak yang berkaitan dengan hati termasuk apa yang kita pelajari sekarang ini, ya. Dan itu tidak hanya dalam masalah agama, dalam urusan dunia pun seperti itu. Banyak perkara dalam urusan dunia ketika teori tentang urusan dunia diamalkan, dipraktekkan, dia menemukan sesuatu yang baru yang tidak terungkap secara teoritis. Dalam dunia olahraga, semua atlet profesional akan mengenal yang namanya second power ya. Ketika orang itu sudah lelah, lelah, tapi terus, terus dipaksa sampai puncak lelahnya itu dia alami, terus juga dipaksa, tiba-tiba apa? Seger lagi. Tiba-tiba apa? Fresh lagi, kuat lagi. Tadi sudah lemas, mau pingsan, mau mati gitu. Dan ternyata seger lagi. Itu hanya bisa ditemukan setelah itu dipelajari. Orang belajar bela diri umpam, Mukul, nangkis, kemudian menghindar. Secara teori cuma begitu. Ketika dipraktekan ada hal lain yang ditemukan. Ada gerak refleks ya. Ada naluri Ketika dia lagi diem ada yang membokong kok dia tahu gitu. Ada kerasa ini ada yang membokong. Refleks langsung bergerak. Itu tidak bisa ditemukan secara teoritis. Ketika dipraktekkan itu tertemukan. Kalau dalam masalah dunia itu ada, maka dalam masalah agama jauh lebih banyak lagi. Oleh karena itu jangan pelajari agama dari orang yang tidak mengamalkan agama tersebut. Pelajari agama dari orang yang memang mempraktekkan agama itu dalam kehidupan kesehariannya. Inilah yang menjadi sebab kenapa para da'i, para ustaz adalah orang yang pertama kali dituntut untuk mengamalkan agama itu terlebih dahulu pada dirinya. Allah berfirman tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, maudzalla sahibukum wa ma gawa." Maudzalla sahibukum wa ma gawa. Sahabat kamu ini yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam maudzalla tidak sesat wa ma gawa tidak gawin. Jam saya masih jam lima mati ternyata. Jam berapa sekarang? Setengah enam kurang berapa? Kurang lima. Jam lima kurang sepuluh. Ma'adhullah sahibukum wa ma'gawah. Sahabat kalian ini yaitu Nabi Muhammad SAW tidak dol, tidak gaw. Dolin, gawin. Tidak. Apa dol dan apa gawin, gawa? Berkata Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah. Kata beliau, An-nasu Manusia terdiri terbagi kepada tiga golongan manusia. Pertama, Roshid Rashid. Kedua, Dolun. Ketiga, Gawin. Ini diterangkan oleh Imam Ibn Rajab dalam kitab Jamil Ulum wal Hikam ketika menerangkan hadis tentang fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Wajib bagi kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah para khalifah yang rasyidin. Apa makna rasyidin? Kata beliau manusia ada tiga golongan. Rasyid, gawin, bolun. Fa'ammar rasyidu, fahuwa man arafal haqqa wa taba'ah. Adapun rasyid, adalah orang yang mengenal kebenaran. Faham kebenaran, faham Quran Sunnah, wattaba'ahu lalu dia mengikutinya, mengamalkannya. Itu rasyid. Orang yang rasyid lah orang yang berilmu dan beramal. Khalifah yang rasyidin adalah khalifah yang faham Quran Sunnah dan mengaplikasikan Quran Sunnah dalam kekhalifahannya. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali itu semuanya Rashidin, termasuk Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhum ajmain. Mereka berilmu dan mengamalkan ilmunya pertama dalam diri keluarga dan ke terakhir di dalam kekhalifahannya. Itulah Rasid berilmu dan beramal. Berilmu tentang Quran Sunnah lalu mengamalkan. Amal gawi adapun gawin fahuwa man arafal haq haqqa wa yattabi'hu. Orang yang mengenal kebenaran. Faham tentang Quran Sunnah tapi tidak diikuti, tidak diamalkan. Secara teori saja faham tapi prakteknya jauh dari teori yang difahaminya. Gawin ini orang. Gawin itu orang berilmu tapi tidak beramal. Adapun dolun yang sesat, fahuah malam ya ya'rifil haqqa wa ya'malu bijahalatihi orang yang tidak mengenal kebenaran tidak faham Quran Sunnah dan dia beramal dengan kebodohan. dia bodoh nggak tahu tentang Quran Sunnah, tapi semangat beramalnya ada. Lalu dia beramal dengan kebodohannya, dia sesat dan menyesatkan. Ini tiga golongan manusia Rashid. Semoga Allah masukkan kita ke dalam golongan yang Rashid ini. Golongan kedua gawin berilmu tak beramal, ketiga dolun beramal tanpa ilmu. Kata Allah, Maugolla sahibukum wa maugawa. Surah najm Sahabat kalian ini yaitu Nabi Muhammad SAW tidak dol, tidak gawin bukan orang yang beramal tanpa ilmu, bukan orang yang berilmu tanpa amal, tapi dia adalah yang berilmu tentang kebenaran dan ilmunya itu sudah menjadi darah dagingnya, sudah menjadi karakternya, akhlaknya. Quran yang Allah turunkan kepada beliau sudah teraplikasi di dalam tingkah lakunya. Beliau bukan dol, bukan gawin, bukan berilmu tanpa amal, bukan beramal tanpa ilmu, tapi dirinya adalah penjelmaan ilmu dan amal sekaligus. Ketika Aisyah ditanya bagaimana akhlak Rasul sallallahu Sallam, wasallam, beliau menjawab kana khuluquhul Quran. Akhlaknya itu adalah Al-Qur'an. Quran yang hidup, the living Quran, Quran yang berjalan. Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu itu turun temurun ke sahabat dan para ulama. Kenapa para ulama, para sahabat zaman dahulu begitu mulia? Siapa yang memuliakannya? Allah. Allah menyatakan dalam Al-Quran tuh. Kata Allah, kuntum khaira ummatin. Kalian sebaik-baik umat. Yang dimaksud kalian itu umat Islam ketika ayat ini turun. Siapa? para sahabat. Nabi SAW pun menyatakan khairun nas qarni. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang sezaman dengan aku. Itu para sahabat. Allah tahu luar dalam dari para sahabat sampai hatinya pun Allah tahu Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddaw 'alal kufar rahamau bainahum tarahum rukkan sujada yabtaguna fadla minallahi wa ridwana. Para sahabat yang menyertai Rasul SAW itu keras kepada orang kafir, saling menyayangi dengan sama ah, muslim. Engkau lihat mereka ruku, sujud. Kata Allah, yabtaguna fadla Allahi warmana. Rukunya, sujudnya mencari karunia dan ridho Allah. Tulus, ikhlas. Itu persaksian Allah tentang para sahabat. Luar dalamnya Allah tahu dan luar dalamnya Allah puji para sahabat. Makanya mulia. Kenapa mulia? Karena begitu. Berkata Ibn Umar radhiyallahu an radhiyallahu anhuma ya kata beliau Idza uh, man hafidha Surat Al-Baqarah wal Imran wan Nisa jalla fi ayunina. Siapa orang yang hafal surah Al-Baqarah Ali Imran dan Anisa, tiga surat terpanjang dalam Al-Quran, dia sangat mulia dalam pandangan kami. Kenapa? Karena hafalan di zaman itu jaminan atas pemahaman ilmu dan amalnya. Apa yang dihafal pasti sudah difahami dengan penafsiran dan yang benar dan pasti sudah diamalkan. Di zaman para sahabat begitu. Hafal tiga surat terpanjang itu mulia di dalam pandangan para sahabat. Kenapa para ulama zaman dahulu begitu agung, sangat-sangat dimuliakan? Bukan sekedar ilmunya, tapi ilmunya sudah teraplikasi. Mereka bukan hanya tidak tertandingi dalam hal ilmu hafalan, tapi tidak tertandingi dalam hal amal dan kesabaran. Itulah yang menyebabkan para ulama itu mulia dalam pandangan orang sezaman dengannya, mulia sampai zaman kita sekarang. Karena sudah teraplikasi ilmunya dalam bentuk amalan, ya. Ini yang menyebabkan orang dimuliakan ketika mengajarkan agama ini. Bab tawakal belum beres. Tapi waktunya sudah beres untuk hari ini. Nanti insya Allah kita akan lanjutkan di hari Kamis yang akan datang. Kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Saya ingin bertobat dari maksiat. Hal terberat adalah menyesal atas dosa maksiat. Karena maksiat tersebut ada nikmat, daya tarik, hingga sulit untuk membenci maksiat tersebut. Apakah solusinya adalah mohon kepada Allah agar Allah cabut rasa nikmat ini dari hati dan Allah tumbuhkan rasa benci. Pertanyaan yang bagus. Banyak orang bergelimang dalam maksiat dan ingin tobat, ingin menjadi orang soleh tapi susah untuk tobat. Salah satu syarat tobat adalah berhenti dan bertekad tidak kembali. Itu yang susah, itu yang sulit. Sulitnya orang bertobat, salah satu azab Allah atas orang itu. Bagaimana caranya agar Allah menganugerahkan hidayah tobat kepada kita. Bisa berhenti dan membenci kemaksiatan tersebut. Ada banyak hal yang wajib untuk kita lakukan. Ya. Pertama, cari terus ilmu. Ilmu ini hal yang paling efektif untuk meraih hidayah Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara penyebab kenapa kita masih berat meninggalkan maksiat adalah karena kebodohan kita. Bodoh tentang apa? Bodoh tentang azab yang luar biasa pedihnya untuk pelaku kemaksiatan itu. Kalau tahu, nikmat itu nggak sebanding dengan dahsyatnya azab. Coba buka Al-Kabair. Al-Kabair itu kitab Susunan Imam Az-Zahabi tentang dosa-dosa besar. Dosa besar apa yang kita lakukan? Semuanya di sana ada. Buka bab tersebut, kenali dahsyatnya azab bagi para pelaku dosa tersebut. Ada riba di sana. Kita masih senang riba karena menguntungkan. Coba buka. Kita Al-Kabair bab riba. Di sana dijelaskan besarnya dosa dan dahsyatnya azab baik di alam kubur apalagi neraka nanti yang selama ini kita belum tahu. Setelah tahu, ih begitu mengerikan. Akhirnya nggak mau. Kenapa orang umpamanya takut berzina? Karena tahu menimbulkan AIDS, menimbulkan penyakit kelamin lainnya dan begitu digambarkan lewat video, uh begitu mengerikan gitu ya. Akhirnya takut, nggak mau lagi itu. Itu baru hukuman di dunia. Bayangkan kalau di akhirat dahsyatnya berpuluh-puluh ribu kali lipat daripada itu. Lalu kita nyeri, akhirnya kita takut dan tidak lagi suka terhadap hal itu. Kenapa kita ketika kepepet nggak mau nggak berani mencopet dompet orang, padahal kita butuh. Ada dompet orang nolol tuh orangnya lagi lengah tuh, nggak berani untuk kita cabut kenapa? Takut resikonya. Kalau ketahuan kita bisa babak Belur di sana dan di penjara. Di penjaranya mungkin beberapa bulan, tapi bukan hanya dikurung, di sana dalam penjaranya aduh jadi bulan-bulanan napi yang lain ya. Akhirnya takut, akhirnya kita menahan diri, tidak mencopet. Itu baru hukuman dunia. Apalagi kalau kita mengetahui dahsyatnya azab di alam kubur dan di akhirat, kita akan lebih ngeri lagi daripada itu. Terus cari ilmu. Kedua, minta tolong kepada Allah, beri hidayah Allah uh, agar Allah beri hidayah kepada kita, ya. Ketiga, coba gaul sama orang-orang yang soleh, yang berakhlak, yang berilmu agar kita terimbas dan hindarkan bergaul dengan orang-orang yang bejat, ahli maksiat agar kita tidak terbawa-bawa oleh kebejatan mereka. Ya. Cukup sampai di sini saja dulu. Sekarang sudah mau menjelang maghrib. InsyaAllah kita jumpa kembali hari Kamis yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaikul hamdulillah. Rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.